Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiyah, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menetapkan nikmat itu atas kita dan menambahkannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. <clears throat> Pada malam ini saya akan melanjutkan kajian dari kitab Syara Akidah Sunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas yang kita masih membahas bab yang kedua yaitu tentang kaidah dan prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam ini dan saya akan lanjutkan dari mulai poin yang keempat, meskipun kita sudah sampai poin yang kelima, tapi ada yang penting yang saya akan jelaskan dari tafsir Ibnu Katsir tentang poin yang keempat. Jadi Bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian bisa lihat di buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 48. Poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip utama dalam agama usul din semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak dicontoh sebelumnya apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukkan kepada kepadamu nikmatku dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagimu. Tentang ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3 yaitu ayat ini yang tadi saya bacakan al-yauma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إجلاس كان على الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاوامر والنواهي فلما اكمل لهم الدين تمت عليهم النعمه ولهذا قال اليوم اكملت لكم الى اخره اي فارضوه انتم لانفسكم فانه الدين الذي احبه الله ورضيه وبعث به افضل رسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه Kata Al-Habib Mukathir, ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat ini di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama yang lain dan tidak pula nabi yang lain selain dari nabi mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah taala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan dan tidak ada agama kecuali disyariatkan. Semua yang diberitahukan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, semuanya adalah hak. Semuanya benar. Tidak ada kebohongan. Dan tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Telah sempurna kalimat Rabbimu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya benar dalam berita yang disampaikannya dan adil dalam seluruh perintah dan larangannya. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmatu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Ibnu Katsir, maka ridhoilah Islam untuk diri kalian. Karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah telah mengutus rasul yang paling mulia dan karenanya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Hafidh Ibnu Kathir menjelaskan tentang ayat ini untuk menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Bahwa nikmat yang paling besar adalah Islam. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam ini sudah sempurna, tidak boleh tambah dan terus dikurangi. Juga dalam ayat ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan semua yang disampaikan oleh Nabi benar dan jujur. Tidak ada kebohongan dan tidak ada pertentangan. Dan semua syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah semuanya mudah dan tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh beliau. Tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Jadi agama itu yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tidak boleh membuat cara yang baru. Membuat hakikat, syariat, ma'rifat, atau yang lain yang dibuat oleh orang-orang terekot yang telah menyesatkan kaum muslimin. Hakikatnya, tasawuf, Torekot dan yang lainnya tidak dalam Islam. Tidak pernah ada pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, juga yang sesudahnya. Dan itu adalah hal yang baru. Ini harus kita ingat tentang sempurnanya agama ini. Karena rusaknya agama Islam, hancurnya, artinya rusaknya agama Islam disebabkan karena timbulnya bid'ah. Orang menambah-nambah yang baru dari agama yang sudah sempurna ini. Mereka membuat cara sendiri dalam ibadah kepada Allah, membuat kelompok sendiri, membuat yang lainnya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat cara beribadah, akidah, hakikat dan yang lainnya yang mereka buat untuk sampai kepada Allah. Pada hakikatnya semua tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah karena agama Islam sudah sempurna dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu Fatawa di juz yang ke-10 kata beliau Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته و وولايته الا بمتابعته باطنا وظاهرا في الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره في اقوال القلب وعقائده واحوال القلب وحقائقه واقوال اللسان وعمل الجوارح Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang hakikat kita, tentang sempurnanya Islam dan hakikat kita ittiba kepada Rasulullah. Kata beliau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada setiap orang dari manusia dan jin, baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Pada semua apa yang berkaitan dengan agama, dari perkara-perkara yang batin maupun yang zahir, tentang akidah, hakikat, torekot, syariat. Tidak ada akidah kecuali akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tariqah cara atau jalan kecuali tarik tariqah yang diajarkan Nabi. Dan tidak ada syariat kecuali yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang dari manusia, dari makhluk ini, tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada keredoan Allah. Tidak akan sampai ke sorga dan kemuliaannya. Kecuali dengan ittiba kepada Rasulullah. Baik secara batin dan zahir. Lahir dan batin. Baik dalam bentuk perkataan. Perbuatan. Yang batin dan yang lahir. Perkataan hati dan akidahnya, keadaan hati dan hakikatnya, perkataan lisan dan amal anggota tubuh. Menjelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' fatwa di juz yang ke-10. Saya tegaskan masalah ini kepada kaum muslimin karena ini masalah yang penting. Karena banyaknya orang membuat cara-cara ibadah yang dianggap oleh mereka baik menurut akalnya, menurut perasaannya, yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah pada hakikatnya tidak akan sampai kecuali dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Karena agama Islam sudah sempurna, sudah dilaksanakan oleh Rasulullah semuanya dan sudah disampaikan kepada para sahabat semuanya dan sudah dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Karena itu wajib bagi kita semuanya untuk itibar kepada Rasulullah dan melaksanakan agama Islam sebagaimana dilaksanakanlah Rasulullah para sahabatnya ridwanullah majma'in. Dan kita tidak boleh membuat sesuatu yang baru. Bapak Nabi bersabda, "Man ahdata fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Di halaman 49 dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik menolaknya dengan kias analogi perasaan kas iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib. Ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah bahwa kita wajib berserah diri kepada Allah taslim kepada Allah dan Rasulnya mutlak lahir dan batin. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh menolak dengan kias, dengan analogi, dengan perasaan, dengan kasih, Ini kasih istilah dari orang-orang tarekat sufi ya. Yang mereka mengatakan bahwa syekhnya itu sudah mencapai kasih, Sudah bisa melihat Allah, bertemu dengan Nabi dan yang lainnya. Yang semuanya adalah dusta. Mereka mengatakan bahwa mereka langsung bertemu dengan Allah, melihat Allah, Allah memfirman kepada mereka langsung. Jadi nggak benar. Ini semuanya bohong. Bahkan di antara mereka mengatakan mereka bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Artinya mereka tersingkat tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Sampai mereka meninggalkan sholat dan yang lainnya. Ini semuanya adalah perbuatan yang beda dan kufur. Dalam artian kufur karena diantaranya mereka sampai ke tingkatan tertentu mereka tolak ayat Al-Quran dan semua mereka melaksanakan mereka tinggalkan agama ini Maka kata para ulama tarekat itu tasawuf itu awaluhu bid'ah wa akhiru zindiq awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq mereka meninggalkan semua syariat Islam ini kalau sudah datang nas Quran dan hadis yang sahih wajib kita terima mutlak tidak boleh kita tentang dengan kasyf. Tidak boleh kita tentang dengan ucapan seorang syekh. Atau pendapat imam dan lainnya. Tidak boleh. Sebab banyak di masyarakat kalau sudah dibawakan dalil Quran hadis. Kata ustadz ini begini. Kata guru saya begini. Kata ajengan saya begini. Yang terpenting dalil dari Quran dan sunnah. Bukan kata ustadz, bukan kata guru, kata dalil. Dalilnya harus dilihat dari Quran dan Sunnah. Yang diterima dalil. Karena yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya kita ikuti dalil. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terapa yang mereka presisikan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj sempit terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah dan mereka taslim. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil semua yang datang dari Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi kita wajib untuk menerima apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan kita sibukkan diri kita dengan perkataan fulan, fulan, fulan. Datang dalil amalkan, datang dalil amalkan. Itu yang terpenting. Sebab orang yang sudah datang nas Quran, hadis, kemudian dia tidak menerima, bahkan dia membenci, maka orang yang seperti itu maka dia akan dibutakan hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita wajib menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan nas-nas Al-Quran hadis menjelaskan tentang wajibnya kita taat mutlak. Ayat-ayatnya puluhan tentang wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Sebab dengan taat kepada Allah Rasulnya, menerima dalil dari Quran dan Sunnah, ini akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kita akan selamat. Dan Nabi juga mengatakan, Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba قيل ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة wa man asani faqad aba. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, maka dia enggan. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian masyarakat muslimin, rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur di ayat 51. Surah 24 ayat 51 Allah berfirman إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka. Ucapan mereka, Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itu orang yang beruntung. Jika sudah datang dari Quran dan Sunnah, kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Jangan kita tolak. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak patut pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan tidak boleh bagi mereka memilih tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menuraki Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi seorang hamba akan selamat dari siksa Allah bila ia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan itibak ber Rasulullah SAW tidak boleh mengambil kepada selain beliau sebagai pemutus hukum dan tidak boleh ridho kepada hukum selain hukum beliau. Apapun yang Allah Rasulnya putuskan tidak boleh tolak. Tidak boleh tolak dengan pendapat seorang guru, seorang imam, atau dengan kias, atau dengan perasaan, atau yang lainnya. Masyarakat muslimin, rahimakumullah. Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah beliau berkata minallahi ar-risalatu wa 'ala ar rasul al-balahu wa 'alaina taslimu kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah Allah yang menganugerahkan risalah Artinya Allah yang telah memberikan nikmat dengan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah. Dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Kewajiban kita taslim. Kewajiban kita ya umat al muslimin taslim. Kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna. Tunduk pada perintah Allah Rasulnya. Menerima apa yang datang dari Allah Rasulnya. Ini yang akan membawa keselamatan dunia akhirat. Dan antum ingat, bapak, ibu-ibu rasa sekalian, bahwa di antara yang membawa umat ini, umat Islam, mereka terbelakang, mereka mendapatkan kehinaan, mereka mendapatkan kekalahan, dan yang lainnya berbagai macam malapetaka dan musibah disebabkan karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kuncinya mereka tidak taat kepada Allah Rasulnya. Karena itu Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang menyalahi perintahku. Kalau umat Islam taat kepada Allah Rasulnya, maka mereka akan diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan oleh Allah jalan keluar dari berbagai macam problem. Dan banyak lagi. Jadi ketaatan ini penting, ini kunci. Dalam rumah tangga aja, kalau istri tidak taat, maka akan membawa kepada kehancuran dalam rumah tangga itu. Dan orang yang tidak taat memiliki akibat yang jelek. Di zaman Nabi ada seorang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nabi tegur, jangan kamu minum dengan tangan kiri. Kata dia mengatakan tidak bisa. Kata Nabi kalau gitu kamu tidak bisa mengangkat tangan kamu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi, kalau sudah tidak taat, maka akibatnya fatal. Jadi, ini harus kita ingat tentang wajibnya taat kepada Rasulnya. Jadi saya sampaikan ini dengan berulang-ulang supaya antum faham dan kaum muslimin semuanya faham kewajiban untuk taat ini sangat penting dan antum akan merasakan dengan kita taat, kita akan mendapatkan kelapangan dada, ketenangan hati, manisnya iman, lezatnya iman, dan yang lainnya banyak manfaatnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang keenam. Yang keenam, dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil Quran dan Sunnah yang sahih. Sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selama-lamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli ayat maupun hadis harus didahulukan. Ini poin yang keenam berbicara tentang masalah akal. Jadi akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli dari Quran dan Sunnah. Dibicarakan oleh para ulama tentang masalah hubungan antara akal dengan nakal. Nakal itu artinya Quran dan Hadis. Dalam kaidah dan prinsip al-sunnah wal jamaah dalam mengambil menggunakan dalil, karena golongan yang sesat dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengikuti mereka disebabkan karena mereka mendahulukan akal, mentakdiskan akal, mensucikan akal, dianggap akal itu segala-galanya. Padahal kewajiban akal untuk tunduk kepada wahyu. Akal wajib tunduk kepada dalil Quran dan Sunnah. Yang perlu kita ingat bahwasanya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Qur'an dengan sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Sunnah Nabi dengan sunnah Nabi tidak akan bertentangan selama-lamanya. Dan Al-Quran dan sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dalil ini bertentangan dengan akal, kita tanya kepada mereka akal siapa? Akalnya sahabat bisa menerima. Akalnya tabi'in bisa menerima. Akalnya para tabi'ut tabi'in bisa menerima. Mereka tunduk dan mereka melaksanakan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan akal siapa? Karena perbedaan antara akal manusia satu dengan yang lainnya Akalnya sahabat bisa terima. <clears throat> akalnya saya bisa terima. Berarti kalau dia tidak terima, berarti akalnya dia tidak waras. Jadi, orang tidak terima Quran hadis berarti akalnya tidak waras. Sebab Allah memberikan akal ini untuk dia berpikir, bukan untuk menghukumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah akal ini dalam Al-Quran supaya mereka berpikir sebab ayat-ayat Al-Quran menjelaskan juga tentang akal jadi syariat Islam bukannya mematikan akal manusia tidak banyak orang yang salah paham tentang wajibnya akal ditunduk kepada wahyu bukan berarti syariat Islam mengekang akal Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu bisa dilihat. Pertama, Allah menyampaikan firman-Nya kepada orang yang berakal. Sebab hanya orang-orang yang berakal yang dapat memahami agama dan syariatnya. Seperti Allah sebutkan, وَذِكْرَ لِعُلِ albab dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yang kedua bahwa akal merupakan syarat yang harus ada pada diri manusia untuk dapat menerima taklif beban hukum dari Allah. Hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif. Di antara yang tidak menerima taklif siapa? Orang gila orang hilang akalnya. Seperti Nabi bersabda, "Rufi al-qalamu an salafatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anil sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Pena catatan pahala dosa diangkat dibebaskan dari tiga golongan. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dia bermimpi yaitu sampai balik, orang gila sampai ia kembali berakal. Artinya maksudnya sampai dia kembali sadar. Menunjukkan bahwa hukum syariat dibebankan kepada siapa? Kepada orang yang berakal. Menunjukkan Islam memberikan penghormatan kepada akal. Kemudian juga Allah dalam Al-Quran yang ketiga, bahwa Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Seperti Allah mencela ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya Allah berfirman dalam surah Al-Mulk wa qalu law kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau kami memikirkan niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ya, karena mereka tidak berpikir tidak berusaha untuk memahami Quran dan Sunnah ini sehingga mereka menjadi penghuni neraka. Kemudian yang keempat, dalam Al-Quran, Allah menyebutkan supaya manusia ini berpikir seperti tabur, tafakur, ta'akul, dan yang lainnya. Seperti la'alakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berpikir, apalah ta'akilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbarun al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi, merenungi isi kandungan Al-Quran lainnya? Jadi banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah akal ini. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah bahwa Allah telah memuliakan akal ini dia untuk berfikir tapi yang kita ingat dan harus kita ingat bahwasanya akal itu punya keterbatasan. Jadi ada pembatasan wilayah kerja akal dan pikiran manusia. Contohnya apa? Allah sebutkan seperti tentang ruh. Manusia tidak tahu tentang ruh. Wa yas'aluna kanir ruh. Qul min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itulah urusan Rabbmu. Dan tidak tiadalah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Kemudian manusia tidak tahu apa-apa yang terjadi pada masa yang lalu kecuali diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya dan juga yang akan datang. Sedangkan Allah mengetahui semuanya. Ya'lamu Allah baina aidihim wa ma khalfahum wa la bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Wala yuhiyatuna bihi ilma. Sedangkan ilmunya mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Itu Allah sebutkan dalam surah Taha. Ikhwan din Azakumullah. Ulama salaf. ahli sunnah wal jamaah senantiasa mendahulukan nakal. Mendahulukan nakal artinya mendahulukan Quran dan hadis, mendahulukan wahyu daripada akal. Nakal adalah dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tidak akan bertentangan dengan dengan akal. Jadi Quran hadis tidak akan bertentangan dengan akal. Kata Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani, yang wafat tahun 489 Hijriah. Dia berkata, ketahuilah bahwa mazhab ahlu sunnah mengatakan bahwa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seseorang dan tidak melarang sesuatu darinya. Serta tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sebagaimana juga tidak ada wonang baginya untuk menilai ini baik atau buruk. Seandainya tidak datang kepada kita wahyu maka tidak ada bagi seorang satu kewajiban agama pun dan tidak ada pula yang namanya pahala atau dosa. Jadi saya ringkaskan bagaimana pandangan ahlu sunnah terhadap akal manusia ini. Saya ringkas bahwa pandangan ahlu sunnah tentang menggunakan akal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa syariat didahulukan atas akal karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Ini ingat, syariat tidak hukum oleh akal. Karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Ya tidak boleh sekali-sekali ada orang yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan akal. Tidak boleh. Dia akan tolak sekian banyak ayat Al-Quran hadis Nabi yang sahih. Dan bisa kufur dia. Dia menentang dengan akalnya. Makanya harus hati-hati. Dan timbulnya bid'ah ini disebabkan karena mereka ta'zimul akal, takdisul akal, mensucikan akal, mengagungkan akal. Dianggap akal segala-galanya. Padahal mereka sendiri adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Jadi syariat, jauhkanlah sakal, karena syariat itu maksum. akal tidak maksum, terpelihara dari Allah. Akal nggak terpelihara, bisa berubah-ubah. Kalau syariat ini tetap akal berubah-ubah. Kemudian yang kedua, bahwa akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Enggak bersifat yang rinci enggak bisa akal. Global iya. Kemudian yang ketiga, apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak bertentangan dengan syariat. Jadi apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan syariat. Kemudian yang keempat, penentuan hukum-hukum tafsiliyah secara rinci seperti wajib, haram dan seterusnya, ini hak mutlak syariat. Mutlak hak syariat. Yang kelima, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu satu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal mami yang baik dan buruk. Tapi akal tidak bisa menghukumi bahwa ini wajib, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini bid'ah dan yang lainnya. Ini akal tidak tidak bisa menentukan kecuali datangnya syariat. Yang keenam bahwa bahwa balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Seperti pertanyaan orang, bagaimana dengan orang-orang yang belum diutus tiap para nabi, para rasul, atau belum sampai dakwah? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Kami tidak akan mengazab, kami tidak akan menyiksa, sehingga kami mengutus seorang rasul. Yang menentukan apa? Syariat, bukan akal. Kemudian Selanjutnya bahwa janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Jadi ya, surga dan neraka ditentukan oleh syariat. Nggak bisa kita menentukan orang itu masuk surga atau orang masuk neraka kecuali dengan syariat. Kalau menurut akal, ya akal menilai siapa aja bisa masuk surga menurut akal. Tapi penentuan itu syariat yang menentukan. Orang masuk surga, masuk neraka, syariat yang menentukan. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah kepada bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini pandangan ahlu sunnah wal jamaah tentang penggunaan akal, penggunaan akal. Jadi kita kembali kepada permasalahan yang poin yang keenam bahwa dalil akal yang benar itu akan sesuai dengan dalil nakli Quran dan Sunnah dan tidak akan bertangan selama lamanya. Kalau seolah-olah atau sepertinya bertentangan, yang harus kita ingat, yang kita dahulukan apa? Dalil nakli yang kita dahulukan. Bukan dalil akal. Yang kita dahulukan dalil nakli. Quran hadis yang kita dahulukan. Karena itu sudah wajib. Kita wajib melaksanakannya. Jadi kalau akal belum paham, belum tahu, ya kewajiban dari dalil nakli itu harus dilaksanakan. Jadi jangan kemudian ditolak. Tanya kepada orang yang paham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang alim jika kamu tidak tidak mengetahui. Sekarang kita lanjutkan. Poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, Rasulullah saw alaihi wasallam adalah ma'asum Dipelihara Allah dari kesalahan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum secara keseluruhan dijauhkan Allah dari kesepakatan di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Jadi ingat bahwa Rasulullah maksum, terpelihara dari kesalahan. Artinya kalau Rasulullah berbuat kesalahan langsung ditegur oleh Allah, itu yang menunjukkan bahwa beliau adalah maksum. Nabi-nabi semua maksum. Salah, langsung mereka tegur oleh Allah, mereka tobat dan terima tobatnya Allah SWT ini maksum. Dan para sahabat Ridwan wa majmain secara keseluruhan dijauhkan dari Allah dari kesepakatan dari kesesatan. Artinya ijma sahabat ini maksum. Ijma sahabat maksum. Sebab dalam hadis yang lain Nabi menyebut inna Allah la yajma'u hadil ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Namun ingat bahwa individu sahabat, individu, orang per orang, tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jika ada perbedaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah seorang yang beristihad. Jadi yang ketujuh ini ini perhatikan bahwa para sahabat keseluruhan ijma'nya mereka maksum. Jadi ijma'nya mereka itu maksum. Tidak mungkin mereka berijma' di atas kesatuan nggak mungkin. Ya, tentang terpilihnya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini mereka ijma', nggak mungkin mereka salah. Ijma', ijma'nya mereka adalah maksum. Dan yang lainnya, tapi individu mereka tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Individu mereka. Nah, kalau seandainya ada di antara mereka yang keliru atau salah, nggak boleh kita mencaci maki, nggak boleh kita menjelekkan. Sebagaimana orang-orang khawarij, orang-orang syiah, dan yang lainnya. Yang mereka mencela sahabat, mencaci maki sahabat, menghina sahabat. Ini tidak boleh. Dan hukumnya dosa besar. Dan bisa kufur. Orang-orang mencela para sahabat Ridwan Majma'in. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita wajib untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, mencintai mereka. Karena memuliakan mereka, mencintai mereka termasuk agama dan membenci mereka adalah merupakan dosa besar dan bisa kufur kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10 surah 59 ayat 10 Allah berfirman walladzina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إن رؤوف رحيم dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para muhajirin ansar, mereka berdoa, Ya Arab kami, ampunlah kami dan saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang kita kaum muslimin yang ada sekarang ini bukan termasuk sahabat, bukan termasuk muhajirin, bukan termasuk ansar. Yang dikatakan muhajirin ansar para sahabat. Hatta tabiin, mereka bukan sahabat. Tabiut tabiin bukan sahabat. Para imam, Hanafi, Maliki, Syamba, Hambali dan yang lainnya. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka bukan sahabat. Dan juga kita, semua sampai hari kiamat bukan sahabat. Nah sekarang kalau kita bukan sahabat, bagaimana? Allah sebutkan waladinya jauh min ba'dihim dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah muhajirin dan sudah ansar. Apa yang kita ucapkan untuk mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang Sesudah mereka sudah mau nyelonsor, mereka berdoa, Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami. Jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi doa ini adalah doa orang yang mengikuti kaum muhajirin ansar dengan kebaikan yang menunjukkan atas kesempurnaan cinta mereka kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi yang pertama kali kalau disebutkan orang lebih dahulu beriman, pertama kali para sahabat. Karena mereka orang lebih dahulu beriman. Kemudian juga, Masyaallah muslimin, rahimakumullah, bahwa Rasulullah melarang keras umat Islam mencaci maki para sahabat. Nabi bersabda, La tasubu ashabi, فوالذي nafsi biyadi, law anna lakum أنفق مثل أحد ذهبا ma بلغ مد أحدهم ولا Janganlah kalian mencaci maki sahabatku demi Rabb yang diriku berada di tangan Allah. Jika seandainya salah seorang dari kalian memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, maka belumlah mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka infak hanya satu mut, yaitu sepenuh dua tapak tangan. Dan tidak juga separuhnya. Ada sini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi nggak boleh ada seorang yang mencaci maki sahabat tidak boleh. Tidak boleh mencela individu sahabat tidak boleh ini harus kita ingat seumur hidup kita. Dan mencela itu nggak ada manfaat. Justru kita berdosa, dosa besar. Apakah mencela tentang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu anha, atau Muawiyah, Abu Sufyan dan yang lainnya dari para sahabat Ridwan Majma'in tidak boleh kita mencela mereka. Seandainya memang terjadi mereka beristihad, terjadi peperangan atau yang lainnya, ini urusan mereka dengan Allah. Tapi mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Telah dimuliakan oleh Rasulullah SAW, kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Dan nggak boleh kita untuk membahas sampai menjelekkan mereka, tidak boleh. Mereka sudah meninggal dunia, kewajiban kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi ingat itu. Masalah ini masalah yang penting yang dilalaikan oleh ahlul bid'ah dari golongan khawarij kemudian syiah mu'tazilah dan yang lainnya kita harus menghormati para sahabat dan ibadah kita ingat ibadah kita sekian lama ini belum menyapai para sahabat tadi sudah saya sebutkan hadisnya bahwa kita infak ya sebesar gunung Uhud berupa emas bukan dengan satu gram emas bukan satu on bukan satu kilo bukan satu ton tapi ribuan ton berupa emas kita infak sedangkan sahabat infak itu sebesar satu tapak tangan atau dua tapak tangan berupa makanan sahabat infak berupa makanan sebesar dua tapak tangan atau separohnya. Kemudian kita infak sekarang ini sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajatnya sahabat. Ini menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat. Kenapa mereka lebih lebih tinggi nilai infaknya mereka yang berupa makanan itu dari kita yang berupa emas? Karena keikhlasan mereka. Mereka lebih dahulu beriman. Mereka berhijrah. Mereka berjihad mereka ikhlas dan yang lainnya. Jauh dibandingkan dengan orang-orang yang belakangan. Karena itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi lebih baik dari ibadah seseorang di antara kalian sepanjang umurnya. Dan melihat yang lain, Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi lebih baik dari ibadah kalian selama 40 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadha'il Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan itu bisa lihat dalam syarah akidah dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Jadi kita kembali pada poin yang ketujuh bahwa tidak ada bagi seorang tidak boleh seorang muslim mencaci maki sahabat. Dan sahabat meskipun dia individu mereka itu tidak maksum, kita nggak boleh menjelekkan. Mereka lah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian apabila terjadi perbedaan di antara para imam, Kemudian terjadi perbedaan dari sahabat, kita mengambil yang rajin dari dua pendapat. Dan ini yang meraji siapa? Ulama yang meraji. Kemudian juga jika terjadi perbedaan di antara para imam atau selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan pada Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepada ulil amri di antara kamu. Dan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah. Berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah pada Al-Quran, kepada Rasulnya kepada Sunnah. Jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ini prinsip ahlu sunnah dalam mengambil dan dalil bahwa di antara para imam ada yang mereka berbeda. Tapi kita harus kembalikan kepada Quran, kembali sunnah. Kata para imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan lainnya, rahimahumullah jami' mereka mengatakan kalau ada pendapatku yang menyalahi kitabullah, sunnah rasulnya, buang pendapatku. Yang kita ikuti dalil dari Quran dan sunnah. Dan juga harus kita ingat bahwa kita harus memaafkan orang yang keliru. Dan kita husnudzan, berperang kebaik, bahwa mereka lah berijtihad. Nggak boleh kita kemudian mencaci maki para imam yang salah atau keliru itu. Mereka beristihad, kalau mereka benar dapat dua ganjaran, kalau mereka salah dapat satu ganjaran. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-8. Poin yang ke-8, bertengkar dalam masalah agama itu tercela. Akan tetapi mujadalah berbantahan dengan cara yang baik itu masyru' disyariatkan dalam hal yang telah jelas ada dalil dan keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dilarang berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya. Maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya. Dan wajib menjauhkan diri untuk berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim. Jadi kita wajib menjauhkan diri untuk berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya Misalnya tentang sifat Allah, tentang kodok dan qadar, tentang ruh dan lainnya. Yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah. Selanjutnya, sudah selayaknya menyerahkan hal tersebut kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, thumma tala ma darabuhu laka illa jadala." Tidaklah sesat satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali mereka sudah suka berbantah-bantahan. Kemudian beliau membacakan ayat, maka mereka tidaklah memberikan perumpamaan kepada melainkan dengan maksud membantah saja. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Hadis ini, "Madalla kaum ba'da hudan kanu 'alaihi lautul jadal." Tidaklah sesat satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali mereka sudah suka berbantah-bantahan ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim dari sahabat Abu Mama. Dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tentang bertengkar dalam masalah agama ini tercela. Tidak boleh kita bertengkar dalam masalah agama. Tapi diskusi dengan cara yang baik, mujadalah, ini dibolehkan. Dengan dasar ayat dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, Udu'u ila sabir rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah, wajadilhum billati ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Diskusi dengan cara yang dengan dalil. Itu boleh. Tapi bertengkar, berbantah-bantahan dengan akal, dengan rakyu, tidak ada keterangan, ini tidak boleh. Atau udah jelas dalilnya menetapkan sesuatu yang wajib, kalau dibantah lagi atau dalil tentang wajibnya kita menerima tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, wajib kita terima, nggak boleh kita bantah lagi. Dalil tentang Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan demikian bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, nggak usah dibantah lagi. Dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah akidah, manhaj, Jadi ya, nggak boleh kita membantah. Sebab hancurnya umat, binasanya umat ini sebab mereka berbantah-bantah tentang kitabullah. Yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah nggak boleh kita bantah lagi. Wajiban kita sami'na wa ta'na. Ada sebuah riwayat. Yaitu ketika beberapa sahabat Nabi SAW sedang duduk di dekat rumah Nabi SAW. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu ayat dari Al-Quran Lantas mereka bertengkar sehingga semakin keras suara mereka. Lalu Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya sambil melemparkan debu seraya bersabda mahlan ya qaumi bihadza uhlikatil umamu min qablikum bi ala anbiya'ihim وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه Kata Nabi, tenanglah wahai kaumku, Sesungguhnya cara bertengkar seperti ini telah, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yaitu mereka menyelisih para nabi mereka. Serta berpendapat bahwa sebagian isi kita bertentangan dengan sebagian yang lain. Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bahkan ayat Al-Quran sebagian membenarkan sebagian yang lainnya. Karena itu apa yang telah kalian ketahui, maka amalkanlah dan apa yang kalian tidak ketahui, serahkanlah kepada yang paling mengetahui. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, Ibnu Majah, Bukhari dalam Af'al Ibad dan yang lainnya dalam Khalq Af'al Ibad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Jadi tidak boleh kita berbantah-bantah dalam masalah yang sudah jelas, tidak boleh. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Bertengkar dalam masalah Al-Qur'an kufur. Hadis ini sanatnya Hasan, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan din, azakumullah. Dari masalah masalah yang sudah jelas, penjelasannya nggak boleh kita bantah. Kemudian yang sudah larangan tidak boleh kita berlalu tentang masalah itu, tentang masalah sifat Allah, kewajiban kita menetapkan apa yang Allah Rasul tetapkan. Tidak boleh kita bertanya tentang sifat Allah. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentawil, tidak boleh kita menyamakan Allah dan makhluknya. Kemudian juga tentang qadar dan kodar dan yang lainnya. Kemudian yang kesembilan. Kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj. Metode Al-Quran dan Sunnah dalam menolak sesuatu. Dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Oleh karena itu suatu bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah lagi. Kekurangan tidak boleh dibantah dengan berlebihan atau sebaliknya. Saya jelaskan di footnote di halaman 51, footnote nomor 68. Maksud dari pernyataan ini adalah tentang bid'ah Jahmiyah yang menafikan atau menyediakan sifat-sifat Allah dibantah oleh musyabbihah, mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang sudah dicampuri oleh kekuasaan Allah. Ditentang oleh Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai kekuasaan dan makhluk ini dipaksa menurut pendapat mereka. Inilah contoh tentang bid'ah yang dilawan dengan bid'ah. Wallahu a'lam. Jadi kaum muslimin wajib nanti mengikuti metode Al-Quran Sunnah menolak sesuatu. Jadi ya, kita menjelaskan akidah yang benar, kita jelaskan juga akidah-akidah yang sesat dengan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, penjelasan sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Ya, yang menjelaskan itu, kita mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak ketika Allah menjelaskan tentang penolakan terhadap penyembahan kepada patung-patung kepada sesembahan yang mereka sembah. Allah menjelaskan kepada mereka agar mereka berpikir bahwa patung-patung itu tidak bisa mereka memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Dijelaskan, artinya dibantah dengan keterangan. Diajak mereka untuk berpikir. Begitu juga kita, jangan perbuatan bid'ah dibalas lagi dengan bid'ah yang lainnya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir yang ke-10. Yang ke-10, setiap perkara yang baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat yang neraka. Di setiap perkara yang baru, tidak ada sebelumnya dalam agama, adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat neraka. Rasulullah bersabda, Kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dari sahabat Jabir dengan sanad yang sahih. Bisa dilihat dalam sahih Sunan An-Nasai. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Hidayatul Ruwat ila takhrijil ahadithil masabi wal mishkat. Dalam takhrijnya itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kepada bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita ingat bahwasanya bid'ah ini merupakan penyakit benalu yang merusak agama. Karena itu di zaman Nabi SAW belum ada bid'ah. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Tapi Nabi SAW mengingatkan terus menerus kepada umatnya tentang bahaya bid'ah ini. Karena bid'ah ini justru yang merusak agama. Kalau ada orang bertanya, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dijelaskan oleh Imam Ash-Shatibi. Rahimahullah. Beliau wafat tahun 790 Hijriah. Dalam kitabnya Layak Tesam. Yang ditakik oleh Syekh Salim bin Tital Hilali. Kata Imam Ash-Shatibi beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi beda cara baru. Jadi cara yang dibuat disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Tapi pada hakikatnya cara baru ini tidak dasar pedomannya dalam syariat. Mereka dikatakan cara baru dalam agama. Yang dibuat menyerupai syariat. Menyerupai syariat sebagai penegasan bahwa sesuatu yang tidak yang diadakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Jadi menyerupai syariat. Bahkan beda itu bertentangan dengan syariat dari berapa sisi. Dari cara, bentuk dan yang lainnya. Kemudian Bid'ah ini dilakukannya atau dengan maksud tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi maksud berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah adalah pelengkap makna bid'ah. Sebab demikian itulah tujuan dari pelaku bid'ah. Yaitu mereka menganjurkan untuk tekun beribadah dengan alasan bahwa ini adalah yang baik menurut akal mereka. Ini yang baik menurut perasaan mereka. Padahal agama ini tadi sudah jelaskan bahwa agama ini adalah sudah sempurna, tak boleh kita tambah lagi. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Syatibi di kitabnya Al-Iqtisam di halaman yang lain beliau mengatakan bid'ah adalah suatu cara agama yang dibuat-buat. Bentuknya menyerupai ajaran syariat yang ada. Tujuan dilaksanakannya adalah sebagaimana tujuan syariat. Jadi bid'ah ini sesuatu yang baru. Jadi bid'ah secara bahasa jadi sesuatu yang baru yang gak ada contoh sebelumnya. Itu yang dikatakan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah artinya ikhtira. Sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Atau sesuatu yang dibuat setelah wafatnya Nabi yang berupa hawa nafsu atau amal perbuatan dan yang lainnya kata Syekhul Islam ini mengatakan beda dalam Islam adalah segala yang disyariatkan beda dalam Islam adalah segala yang tidak disyariatkan oleh Rasulnya yakni yang tidak diperintahkan baik dalam bentuk perintah wajib atau anjuran dalam majmu fatwa di juz yang yang keempat kemudian Masyarakat muslimin rahimakumullah bahwa yang pertama kali menyampaikan tentang bid'ah itu sesat. Bid'ah itu akan membawa ke neraka. Yang pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Dan terus Rasulullah menyampaikan ke, yang seperti pada umatnya. Supaya umatnya tidak sesat. Supaya umatnya tidak jatuh ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, dalam hadis irbat Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian juga dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandang baik. Beda itu sesat. Meskipun orang bilang baik, seperti istilah sekarang dianggap oleh mereka adanya bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Semua bid'ah sesat. Dan Rasul berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dipahami oleh para sahabat dengan bahasa yang fasih. Bahwa semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Dan ahli sunnah telah sepakat tentang wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan sunnah. Menurut pemahaman salafus saleh. Dari tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Yang disaksikan oleh Nabi SAW. Bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan mereka juga ahli sunnah sepakat tentang haramnya bid'ah. Dan setiap bila sesat dan kebinasaan. Tidak ada dalam agama Islam bid'ah yang hasanah. Kata Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah yang beliau wafat tahun 161 Hijriah. Kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Dan pelaku kemaksiatan masih mungkin dia untuk bertaubat dari maksiatnya. Sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Karena itu kepada kaum muslimin rahimakumullah bahwa bid'ah ini merupakan perkara yang jelek, sesat dan membawa ke neraka. Maka saya ingatkan kepada antum yang masih berbuat bid'ah, berhenti dari bid'ahnya. Jangan kemudian mempertahankan diri karena ini kan sudah lakukan dari dulu. Nenek moyang kita melakukan seperti ini, atau para guru kita melakukan begini, masyarakat tidak tinggalkan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu bid'ah, bahwa itu nggak ada contohnya, kenapa masih dilakukan? Apakah kita mengikuti masyarakat, meninggalkan Quran dan Sunnah? Kita mengikuti masyarakat, meninggalkan Rasulullah SAW. Yang wajib kita ikuti Rasulullah. Sebab kita nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kenapa kamu tinggalkan masyarakat. Kenapa kamu tidak mengikuti banyaknya masyarakat. Kenapa kamu tidak mengikuti banyak manusia? Tapi kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah SAW? Kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah? Justru yang kamu ikut orang banyak. Ikut nenek moyang dan yang lainnya. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah. Ini orang-orang yang melakukan bid'ah. Apakah para ustadz, para kiai, para ajengan, dan yang lainnya, mereka wajib bertaubat kepada Allah SWT. Dan wajib menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang beda itu beda, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, harus sampaikan. Kalau tidak mereka akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Dan mereka tidak bisa keluar. Jelas jelaskan. Dan kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah karena menjelaskan pertama kali Rasulullah, kemudian sahabat untuk menjaga agama ini supaya tetap murni, bersih dan suci. Karena Rasul meninggalkan agama Islam putih bersih, taraktukum 'alal bayda, Layluha kana hariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan agama Islam kalian putih bersih. Malamnya seperti siangnya tidak menyimpang dari ini kecuali orang-orang yang binasa. Jadi ingat, kepada bapak, ibu-ibu sekalian, para ustadz, ustadzah dan yang lainnya, tinggalkan perbuatan beda. Tinggalkan. Jangan ya nanti masyarakat bagaimana kalau tinggalkan beda. Mereka sudah terbiasa, tinggalkan. Kita ingat bahwa yang punya surga neraka Allah. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kita tidak mengikuti Rasulullah? Kenapa kita berbuat Sudah Sedangkan mengikuti orang banyak, justru itu akan membawa kepada kesesatan. Karena ukuran dalam kita beragama bukan ukuran orang banyak. Ukuran kita beragama ukuran wahyu. Bukan banyaknya manusia. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktar man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka itu berdusta. Yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah yaitu penjelasan Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Beliau adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zamannya yang wafat tahun 329 Hijriah. Rahimahullah beliau berkata, jauhilah setiap perkara yang bid'ah sekecil apapun. Karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikian pula kebidaan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh yang mirip seperti kebenaran. Sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya. Dan akhirnya mendarah daging. Lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari pelan-pelan mereka menyesi jalan yang lurus dan keluar dari Islam. Ini bisa dilihat dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari yang ditakik oleh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Ya seperti awalnya contoh zikir berjamaah. Awalnya dilakukan di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abu bin Mas'ud menegur. yang kalian lakukan gak ada contoh dari Nabi, Gak ada contoh dari sahabat, sedangkan para sahabat masih hidup. Dari mulai zikir jama'i akhirnya bagaimana? Justru mereka Bergabung dengan siapa? Bergabung dengan Khawarij yang menyerang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, akhirnya Ali membunuh mereka. Yang dikatakan Nabi dikatakan oleh Nabi al khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka kata Rasulullah. Ya, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, untuk Bapak, Ibu-ibu dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan Radio Roja. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah ditunjuki kita di atas sunnah Nabi dan dijauhkan dari berbagai macam perbuatan bid'ah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.